Pada pelajaran yang terakhir <clears throat> kita telah menyelesaikan pembahasan dari istiqbal Ka'bah menghadap Al-Ka'bah atau menghadap kiblat. Dan ini hukumnya adalah syarat sahnya salat sebagaimana disebutkan dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman fawalli wajhaka syatral masjidil haram dan juga dalam hadis disebutkan sebagaimana yang ditulis dalam kitab ini bahwasanya Rasulullah SAW bersabda kepada seorang sahabat yang keliru dalam salatnya Idza qumta ila shalah fa asbighil wudu thumma qiblah Apabila engkau menghadap kepada salat, maka sempurnakanlah wudumu, kemudian menghadaplah kiblat. Lalu bertakbirlah. Dan telah kita uraikan serta jelaskan bahwasanya perincian dalam menghadap kiblat ini apabila seseorang melihat langsung di hadapannya Ka'bah maka diwajibkan baginya untuk menghadap secara keseluruhan dan tepat garisnya ke arah Ka'bah tersebut. Kemudian yang kedua, apabila keadaannya seseorang tidak melihat Ka'bah secara langsung atau berjauhan letaknya dari Ka'bah, maka yang diwajibkan adalah menghadap kepada arah di mana Ka'bah tersebut berada. Sebagaimana kita Ka'bah berada di sisi barat kita maka kita diwajibkan untuk menghadap ke arah barat. Tidak diwajibkan untuk pas menghadap ke letak Ka'bah tersebut. Ya, namun kita diwajibkan untuk menghadapkan ke arah di mana letak Ka'bah tersebut, yaitu di arah barat kita. Wallahu taala alam. Ini perincian terkait dengan menghadap kiblat atau menghadap ke arah Ka'bah. Dan telah kita sampaikan bahwasanya terdapat beberapa cara yang dapat dimanfaatkan digunakan untuk bagaimana cara mencari kiblat. Di antaranya adalah dengan menggunakan bantuan matahari. <clears throat> Wallahu taala alam. Kemudian kita lanjutkan pada pembahasan yang berikutnya. Di sini akan kita baca kembali dari hadis yang ditulis dalam bab ini. قال رحمه الله تعالى وكان صلى الله عليه وسلم في السفر يصلي النوافل على راحلته ويوتر عليها حيث توجهت به شرقا وغربا وفي ذلك نزل قوله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar Rawahul Muslim Eh, riwayat Muslim. Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau dalam keadaan safar atau bepergian, beliau melaksanakan sholat sunnahnya di atas kendaraannya. Dan beliau juga melaksanakan sholat witirnya di atas kendaraannya. Dan keadaan beliau ketika melaksanakan sholat ini, kendaraan tersebut berjalan sesuai dengan arah jalannya. Hai jahat bi. Kemudian pada ayat ini atau pada kejadian ini, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat fa'inama tuwallu fasamma wajuhullah Dimanapun kalian menghadapkan arah sholat kalian, maka disitulah wajah Allah Subhanahu wa taala. Taib. Dalam hadis ini terdapat beberapa faidah dan masalah. Permasalahan yang pertama, dalam hadis ini disebutkan bahwasanya bolehnya menunaikan sholat di atas kendaraan. Jawaz sholat ala rahilah. Diperbolehkannya menunaikan sholat di atas kendaraan bisalah satu syurutin dengan tiga syarat dengan tiga syarat al awal syarat yang pertama ayakuna fi halis safar dunal hadar syarat yang pertama adalah bahwasanya seorang tersebut dia dalam keadaan safar bepergian tidak dalam keadaan sedang mukim. Ini syarat yang pertama. Nah, kendaraan di sini nanti akan dijelaskan bahwasanya dimaksud kendaraan di sini adalah kendaraan yang digunakan di atas daratan. Adapun kendaraan di atas lautan dan di atas udara nanti insya Allah akan datang pada pembahasan khusus. Ya pada kesempatan kali ini kita akan membahas seseorang menaiki kendaraan di atas daratan. Ya, semisal kalau zaman dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunggangi kuda, himar, keledai, kemudian onta. Nah, kalau di zaman kita saat ini kita mengendarai kendaraan bermotor roda dua, roda empat, kemudian angkutan umum, ya, bis, taksi, nah, dan semisalnya. Nah, kemudian kereta api masuk dalam hukum ini. Al-muhim seluruh fasilitas dari kendaraan kendaraan yang berjalan di atas daratan. Adapun untuk pembahasan di atas lautan, kapal, nah, kapal selam, ya, bagaimana sholat di sana, kemudian pesawat terbang, bagaimana hukum sholat di atas ter, uh, eh, pesawat terbang nanti akan datang pembahasan pada bab yang khusus. Dari hadis ini kita dapatkan faedah bahwasanya diperbolehkan sholat di atas kendaraan dalam tanda kutip kendaraan ya daratan. Ini pembahasan kita. Dengan tiga syarat. Syarat yang pertama adalah seorang tersebut harus safar atau bepergian. Bukan seorang yang mukim. Ya. Nah, dan keadaan safar telah dijelaskan oleh para ulama ya ketika seseorang keluar dari suatu tempat tinggalnya dengan jarak yang secara uruf adat kebiasaan itu dikategorikan sebagai bepergian jauh. Ya. Itu adalah e, ketentuan ketentuan dari ukuran batas safar. Seseorang bepergian dari tempat tinggalnya dan itu dianggap oleh masyarakat dinilai sebagai bepergian jauh atau safar. Dan di antara para ulama ada yang memberikan ukuran semisal dengan 85 km. Ini bukan ukuran batasan yang e, akurat tidak, namun ini secara lebih secara keumuman. Nah, misalkan kita kalau di sini secara umum ya, kebiasaan dari masyarakat kita di mana tempat di sekitar kita yang dianggap safar. Kira-kira di mana? kita ke Banjarmasin dianggap safar? Tidak, ya. Kok Banjarmasin tidak. Nah, kemudian Martapura tidak. Lebih jauh lagi. Tanjung ini Tanjung sudah jelas sangat jauh sekali. Rantau masuk safar atau tidak? Marabahan, Ahsan masuk. Rantau masuk atau tidak? Masuk. Eh, nah masuk. Rantau masuk, Marabahan masuk. Nah, kemudian asam-asam masuk. Nah, sungai danau masuk dan seterusnya. Nah, ini secara keumuman kita termasuk dari kategori safar. Maka keadaan seperti inilah ya, seseorang diperbolehkan sholat di atas kendaraan. Nah, ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, ayyakuna nafilatan. Sholatnya tersebut adalah sholat sunnah. Syarat yang kedua, Salat yang tersebut adalah salat sunnah. Wasaya Wasayati ma yata'allaq bil fard. Dan nanti akan datang penjelasannya tentang hukum salat fardu. Salat lima waktu. Salat subuh, salat duhur, asar, maghrib, isya, bagaimana hukumnya dilaksanakan di atas kendaraan. Nah, ada salat sunnah. Salat sunnah rawatib. 12 rakaat dalam sehari. Ya, dua rakaat sebelum subuh, Empat rakaat sebelum zuhur, dua-dua. Kemudian dua rakaat setelah zuhur, dua rakaat setelah maghrib, dua rakaat setelah isya. Ini salat sunnah rawatib. Kemudian salat sunnah yang lainnya, salat sunnah setelah wudhu, salat sunnah antara azan dan iqamah. Nah, salat sunnah duha, salat sunnah lail, salat malam, salat witir dan yang semisalnya. Ini syarat yang kedua adalah Sholat tersebut adalah sholat sunnah. Syarat yang ketiga adalah ayyakuna ala rahilatihi walaysa ala al ard. Seseorang tersebut harus berada di atas kendaraannya dan tidak boleh di ketika apa di bawah ya ketika di daratan tidak boleh ketika dia menginjak tanah bumi maka ini tidak diperbolehkan ya jadi syaratnya kita simpulkan yang pertama adalah seorang safar, kemudian yang kedua salat sunnah, kemudian yang ketiga adalah di atas kendaraan. Nah, di atas motor ya, di atas mobil. Nah, nanti akan menjelaskan akan datang penjelasannya insyaallah. Wahada qaul jumhur min ahli ilm. Ini adalah pendapatnya mayoritas dari para al ulama al-fuqaha rahimahumullahu jami'an lil adillah as-sahihah fi hadzal bab berdasarkan dari dalil-dalil yang sahih dalam bab atau pembahasan ini. Nah, dan sebagian ulama ada yang menyebutkan bahwasanya amalan seperti ini termasuk diantara amalan sunnah mahjurah, amalan sunnah yang sudah mulai asing dan ditinggalkan oleh kaum muslimin. Salat sunnah, di atas kendaraan dalam keadaan safar. Ya, ini sudah sangat e, banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Banyak faktor mengapa mereka tidak mengamalkan disebabkan karena keterbatasan ilmu, belum faham atau yang semisalnya. Nah, maka ini termasuk diantara sunnah mahjurah. Sunnah mahjurah, sunnah yang mulai ditinggalkan oleh kaum muslimin. Ada sebagian hadis disebutkan bahwasanya kata Rasulullah SAW, sunnah ini akan senantiasa hilang satu utas demi satu utas. Ibaratkan tali yang dilepaskan dari uh, lilitannya sampai hilang sama sekali. <clears throat> nah, di antaranya adalah ini amalan sunnah yang jarang dilakukan oleh kuman kaum muslimin. Dan di sini Nabi SAW melakukannya beliau melakukan sholat sunnah di atas kendaraannya dalam keadaan safar. Wallahu taala alam. Ini permasalahan yang pertama. Nah, bisa dipahami Allah. Baik. Permasalahan yang kedua, al-mas'alah ats Hal Hal yajibu alaihi ayas takbil al kiblah Nah, di sini uh, perlu kita pahami bahwasanya kita akan bahas sedikit demi sedikit, perlahan ya satu demi satu. Nah, kalau ada yang belum difahami bisa ditanyakan. Nah, bagaimana penjelasannya dan keterangannya. Tapi permasalahan yang kedua adalah apakah diwajibkan baginya untuk menghadap ke kiblat? Ya, sekarang kondisinya seorang berada dalam kendaraan, sholat. Ya kan? Dan kendaraan tersebut berjalan. Ya, kendaraan tersebut berjalan. Semisal naik motor, jelas berjalan. Kita yang bawa motor, atau naik mobil, kita yang menyetir, atau naik angkutan umum, kita mengendarai, ya kan? Mengendarai, berjalan mobil tersebut, belok kanan, belok kiri, dan seterusnya. Nah, permasalahannya bagaimana hukumnya menghadap kiblat bagi seorang musafir, safar, kemudian sholat di atas kendaraan, sholat sunnah. Taib dijelaskan oleh para ulama bahwasanya annal istiqbal qiblah fi hadhil halah mustahabbah wa la yajibu alaihi bahwasanya menghadap kiblat pada keadaan ini hukumnya adalah sunnah tidak diwajibkan baginya menghadap kiblat ya, ini perlu digarisbawahi ya hukum sunnah tidak diwajibkan bagi siapa bagi orang yang memenuhi ketiga syarat ini Apabila gugur satunya, seorang tersebut mukim, tidak safar, maka tidak boleh, wajib. Ya, ketika seorang mukim maka dia tidak boleh sholat di atas kendaraan, tidak boleh tidak boleh bulat ya sholatnya, nah melaksanakan sholat di atasnya, sholat sunnah di atasnya, tapi harus dia turun ya ke tanah, kemudian dia mencari kiblat dan menunaikan sholat. Tapi Karena ini adalah keadaan yang khusus, ya keadaan yang khusus walil musalli 'ala rahilah musafiran lahu al qiblah. Dan seorang yang salat ya, dalam keadaan seperti ini, maka disunahkan baginya untuk menghadap kiblat. Ya, jadi motor tersebut, kendaraan tersebut diarahkan kiblat ke arah barat. Nah, salat Allahu Akbar nanti akan datang bagaimana tata caranya. Ya, tata caranya nanti akan dijelaskan setelah hadis ini. Taib. Allahu Akbar, salat. Jalan, naik motor. Naik mobil. Ya, dalam bis. Dalam kereta api. Dihadapkan ke arah barat. Kalau dalam angkutan umum, dia mencari berarti momen yang pas menghadap ke kiblat. Ya. Dia menghitung dan mencari. Dia menghitung dan mencari. Setelah dapat dan pas momennya, dia sholat. Nah, dan berjalanlah kendaraan tersebut sesuai arahnya dia. Menghadap ke timur, ke selatan, ke utara. Ini adalah hukumnya sunnah menghadap kiblat. Kemudian ini untuknya boleh diperbolehkan, atau artinya disunnahkan baginya untuk menghadap kiblat. Kemudian lahu yastaqbil qiblah min awwaliha 'inda takbiratil ihram, thumma yusalli ila jihatin ma syaa wa dhahaba walahu ayyabda as-salat bi ghair istiqbal kiblah fayusalli ila ayyi jihatin. Dan juga diperbolehkan baginya untuk tidak menghadap kiblat. Dia salat di arah manapun. Di arah manapun. Dalilnya apa? Dalilnya sebagaimana disebutkan oleh musannif di sini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa aynama tuwallu thamma wajhullah." Dimanapun kalian mengarahkan kendaraan kalian, maka disitulah wajah Allah Subhanahu wa taala yaitu arah kiblat. Kemudian hadis Anas ya yang disebutkan dalam hadis bab yang hadis setelahnya wakana ahyanan idza arada ay yatatawwa'a ala naqatihi istaqbala biha al-qiblah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau hendak melaksanakan salat sunnah ya beliau mengarahkan ontanya menghadap ke kiblat thumma sallahaitu wajhau rikabahu. Kemudian beliau melaksanakan sholat sesuai dengan jalannya kendaraan onta tersebut. Kemudian hadis yang lebih jelas lagi disebutkan dalam hadis dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu riwayat Muslim. Kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli wa huwa muqbilun min Makkah ila al-Madinah bahwasanya Nabi SAW sholat di atas kendaraannya dan beliau sedang berjalan menuju ke Madinah dari kota Makkah. Nah sekarang bagaimana posisi beliau? Kiblat di mana? Di belakang beliau, ya kan? Ka'bah di Mekkah, rumah beliau di Madinah, masjid Nabi SAW di Madinah. Beliau sedang safar pulang ke rumah beliau dari Mekah ke Madinah di atas kendaraannya. Kana yusalli wa huwa muqbil min Makkah ila Madinah. Beliau melaksanakan salat di atas kendaraan mengarah ke kota Madinah. Ala rahilati haitsu kana wajhuhu wa qala wa fihi nazalat fa inna ma tuwallu fa thamma wajhullah. Ya, di atas kendaraannya beliau salat ya, mengarah kemanapun kendaraan tersebut dan disitulah Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini fa ma tuwallu fa thamma wajhullah Dan ini adalah pendapat yang rajih, ya, pendapat yang tepat berdasarkan lil adillah al mutaqaddimah, berdasarkan dalil-dalil yang telah kita sebutkan. Wahwakaulu qawlu Ahmad wa Syafi'i. Ini adalah pendapatnya Imam Ahmad dan juga pendapatnya Imam Syafi'i dan yang selainnya. Ini permasalahan yang kedua. Sampai di sini bisa dipahami? Baik. Selanjutnya, permasalahan yang ketiga, al-mas'alatul tsalitsah. Permasalahan yang ketiga adalah mahia kaifiyah sifatus salati ala rahilah. Bagaimana tata cara tata cara sifat salat di atas kendaraan. Bagaimana tata cara sifat salat di atas salat sunnah di atas kendaraan. Di sini disebutkan hadisnya oleh al-musannif Qala rahimahullah wa kana yarka'u wa yasjudu ala rahilatihi ima'an bi ra'sihi wa yaj'alu sujuda akhfadu min ar Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau ruku ya, hadis yang dalam kitab. Beliau ruku, beliau sujud di atas kendaraannya. Dengan cara ima'an bi dengan cara menganggukkan kepalanya bisa dipahami? Menganggukkan kepalanya. Untuk apa? Untuk ruku dan sujud. Wa yaj'alu sujud akhfad minar ruku' dan beliau menjadikan sujudnya itu lebih turun dari ya, anggukan kepala pada rukuknya. Ya, anggukan atau apa ini istilahnya? Nah, artinya dia menunduk. Ya, menunduk untuk rukuk dan sujud lebih turun lagi. Ya. Dan di sini dijelaskan dalam hadis ini biroksihi dengan kepalanya. Dijelaskan oleh para ulama bahwasanya salat dengan atau dalam keadaan seperti ini yang ditundukkan adalah kepala bukan badannya. Nah, di sini dijelaskan hadis yang sahih dalam riwayat Ahmad Tirmidzi sanadnya hasan ya dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Jadi yang ditundukkanlah kepalanya untuk ruku, kemudian sujud lebih turun. Ya, semampunya. Kalau dia merasakan sakit, berarti rukunya lebih ke atas dan sujudnya lebih lagi diturunkan. Tapi bukan dengan tubuhnya. Tidak. Ini tidak tepat berdasarkan hadis ini. Ya, dan dalam, dalam riwayat yang lain pun seperti itu. Sifat sholat di atas kendaraan ini dengan cara menundukkan kepala, bukan dengan menundukkan badannya. Wallahu taala alam. Tapi ini kaifiahnya, ya. Kaifiahnya salat sunnah seorang safar di atas kendaraannya. Ya, jadi bisa tergambarkan kepada kita kalau misalkan kita sedang perjalanan menggunakan bis atau kereta api, ya, habis wudhu, nah, kemudian atau berangkatnya setelah duhur, ingin melaksanakan rawatib, kita naik kendaraan, kita masih dalam keadaan toharah suci, nah, kita duduk di tempat duduk kita kemudian kita sholat, ya, sunnah untuk menghadap kiblat. Ketika tidak pas maka tidak mengapa, sunnah. Nah, kemudian Allah Akbar membaca istiftah Al-Fatihah surat kemudian ruku Allahu Akbar menundukkan kepalanya sedikit membaca doa ruku ya kemudian dinaikkan sami Allahu liman hamidah kemudian dia membaca doa itidal dan sujud lebih diturunkan dan seterusnya ya dua rakaat nah wallahu taala alam <clears throat> Kemudian di sini perhatian yang perlu dijelaskan bahwasanya an harakah fi hadzal hal mimma huwa ma'fun anhu. Ya. Gerakan yang terjadi di saat dia sedang mengendarai kendaraannya ya. Nah, ini semua termasuk dari hal-hal yang dimaafkan. Dimaafkan oleh syariat. Ya gerakan yang terjadi di atas kendaraan tersebut, maka semua ini adalah termasuk hal-hal yang dimaafkan oleh syariat. Sebagaimana perbuatan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita gambarkan di sini seorang safar naik motor. Dia yang nyetir motor tersebut. Mau sholat sunnah, ya kan? Dia teringat ini sunnah mahjurah, sunnah yang sudah sangat jarang sekali diamalkan oleh kaum muslimin. Maka dia ingin praktekkan mengamalkannya. Nah, mengharapkan e, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika itu bagaimana dia melaksanakannya? Dia naik motor. Dia perlu meng, apa, memutar gasnya, perlu melihat jalan, ya kan? Kondisi kanan kiri. Nah, semua gerakan seperti ini ini mimma huwa ma'fun an. Semuanya adalah perkara-perkara yang dimaafkan di dalam syariat. Seorang menyalakan rating kanan, rating kiri, ya kan? Telakson. Namun dengan satu syarat, dia tidak boleh berucap dengan kalimat-kalimat asing selain bahasa Arab. Selain apa? Selain dalam eh, zikir dan doa dalam salatnya. Ya, kalau seandainya dia sedang sholat tadi sudah naik motor kan, ya takbir Allah Akbar ini asing sekali. Kita memang asing, ya karena memang sudah disebut oleh para ulama ini diantara sunnah majurah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukannya Ketika naik onta, bagaimana beliau posisi naik onta? Beliau adalah pemimpin dalam perjalanan safar. Kondisi beliau bisa di depan, bisa di tengah. Ya kan? Bisa juga di belakang. Seorang pemimpin dalam perang mengawal sekian banyak pasukan para sahabat ridwanullah Walih ajmain. Dalam keadaan-keadaan seperti ini pasti ada gerakan. Tidak mungkin naik onta diam saja, tidak. Pasti di situ ada gerakan, ada pohon, ada nah, arah kanan kiri. Nah, maka di sini diambil istidlal oleh para ulama bahwasanya gerakan-gerakan seperti ini dimaafkan oleh syariat. Ya. Kecuali dengan syarat tadi dia tidak berucap dengan kalimat-kalimat bahasa asing. Misalkan dia sedang naik kendaraan, naik motor, kemudian ada orang lewat di, di depannya, awas. Nah, kalimat awas ini sudah memutus sholatnya. Berarti sholatnya batal ya, teranggap batal. Bisa diulangi kembali, setelah selesai dia ulangi kembali. Nah, wallahu taala alam. Naik mobil juga bisa. Nah, sama. Ya. Keadaannya sama naik motor, naik mobil sama. <clears throat> Tapi dengan tiga syarat yang telah kita jelaskan pada permasalahan yang pertama. <clears throat> Tapi kemudian yang selanjutnya Qala al-musannif rahimahullahu taala wakana, kana Nah, arada أراد أن al الفريضة nazala fastaqbal al-qiblah. Hadis riwayat dari sahabat Jabir bin Abdullah rawahul Bukhari. Dan Nabi saw alaihi wasallam apabila beliau hendak menunaikan salat fardu salat fardu atau salat wajib beliau turun dari kendaraannya dan salat menghadap kiblat dalam hadis ini terdapat permasalahan. Al-mas'alatul rabi'ah, permasalahan yang keempat. Nah, sekarang kita sudah selesai ya. Sudah selesai membahas salat sunnah safar di atas kendaraan. Kaifiahnya yang telah kita jelaskan tadi dengan menundukkan kepala untuk ruku dan juga sujud lebih turun. Nah, kemudian gerak-gerakan yang terjadi di dalamnya itu semua telah dimaafkan oleh syariat. Baik. Kemudian yang selanjutnya, permasalahan yang keempat adalah mahuk salatil faridah ala rahilah wahal yajuzu dzalik. Bagaimana hukumnya salat fardu di atas kendaraan? Apakah diperbolehkan? Nah. Hukmuha la yajuz. Hukumnya adalah tidak diperbolehkan. Salat fardu di atas kendaraan. Dalam tanda kutip kendaraan daratan. Ya, dalam keadaan eh, dalam tanda kutip kendaraan daratan. Tadi telah kita sebutkan di awal. Adapun nanti di lautan dan di udara ada penjelasannya pada bab yang khusus. Fahada ijma'i ahli ilm. Ini dengan berdasarkan dengan kesepakatan dari ahli ilmu. Mereka semua sepakat bahwasanya sholat fardu itu tidak boleh ditunaikan di atas kendaraan baik dalam keadaan safar, terlebih lagi ketika sedang mukim. Ya, salat fardu, salat subuh, salat zuhur, asar, maghrib, isya tidak boleh. Ini berdasarkan ijma, kesepakatan dari ahli ilmu. Apa dalilnya? Dalilnya disebutkan dalam hadis ini. Ya, bahwasanya Nabi SAW apabila hendak melaksanakan sholat fardu, maka beliau turun dan menghadap ke arah kiblat. dalam hadis yang lain disebutkan ketika beliau dalam safar peperangan bersama para sahabat, ketika beliau melaksanakan sholat fardu, mereka berhenti mencari tempat dan turun dari kendaraannya semua. Nah, dalam hadis yang lain disebutkan dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma yang diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari ya wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusabbihu 'ala rahilah kibal wajhi tawajjahat wa yutir 'alaiha Nabi SAW salat sunnah di atas kendaraan ya dimanapun arah kendaraan tersebut berjalan ghaira annahu la yusalli al, al maktubah ya ghaira annahu la yusalli 'alaiha al maktubah dikecualikan beliau tidak pernah melakukan sama sekali perbuatan tersebut untuk sholat fardu ya untuk sholat fardu beliau tidak pernah melakukan amalan tersebut sholat di atas kendaraan ya ini telah disepakati oleh para ulama bahwasanya tidak diperbolehkan sholat fardu di atas kendaraan nah di sini akan kita jelaskan perkataan Imam An Nawi Al Imam An Nawi menyebutkan dalam syarah minhaj ya syarah dari Sahih Muslim beliau menyebutkan wafihi dalilun ala annal maktubah la la tajuzu ila ghairil qiblah. Dalam hadis ini terdapat dalil bahwasanya salat fardu tidak boleh ditunaikan tanpa menghadap kiblat. Ya. Wala ala dabah dalam keadaan di atas kendaraan. hadza mujma'un alaihi. Ini adalah perkara yang telah disepakati oleh ahli ilmu. Ahli ilmu. Illa fi syiddatil khauf kecuali dalam keadaan uh, takut yang sangat genting atau takut yang sangat ya, luar biasa, keadaan yang menakutkan. Nah, fayajibu alaihi an-nuzul al-ard. Maka diwajibkan baginya untuk turun dari kendaraannya ke atas tanah. Nah, ini seperti ini yang dijelaskan oleh para ulama. Bagaimana solusinya ketika seorang dalam keadaan safar dan dia harus melaksanakan sholat fardu? Ya, maka solusinya telah diberikan oleh syariat fal musafir lahu ayyajma' wa yuqassir. Seorang safar itu diperbolehkan baginya untuk menjamak salatnya dan mengkosor salatnya. Ya, seorang musafir diperbolehkan untuk menjamak dan mengkosor. Ini solusinya. Ya, jadi misalkan seorang mau berangkat safar, ya sebelum duhur ya, sebelum zuhur. Dia berjalan jam 11 jalan. Nah. Maka dalam keadaan seperti ini ya, dia menjamak sholatnya. Sholat zuhur dan asar. Dikosor, dipendekkan. Yang semula empat rakaat jadi dua rakaat. Nah. Dan disunahkan ketika keadaan seperti ini dia melaksanakan jamak takhir. Jamak takhir, diakhirkan jamaknya. Jadi nanti sampai kepada tempat tujuan ya kan? Baru dia melaksanakan salat duhur dan asar di waktu asar. Ini jamat akhir, disunahkan, bukan diwajibkan, disunahkan. Ya, nah. Kalau dia berangkatnya setelah masuk waktu sholat, berangkatnya jam setengah dua siang, tetapi dia belum sholat duhur, ya maka dia diperbolehkan menjamak, mengkosar sholatnya dan keadaan seperti ini disunahkan untuk jamak takdim karena dia telah masuk waktu salat yang pertama. Bisa difahami? Ya, jamaah takdim diawalkan. Ya, jadi dia salat dulu sebelum pergi salat zuhur asar dua-dua. Belum belum masuk waktu asar. Nah, adapun keadaan yang pertama sudah masuk waktu asar ini hukumnya adalah sunnah. Hukumnya adalah sunnah. Ya. Adapun jamaah takdim, jamaah akhir bisa dilakukan walaupun di luar keadaan ini. Ya, nah, wallahu taala alam. Ini solusinya. Bagi seorang yang safar, dia dapat menggunakan cara ini yang telah dijelaskan oleh syariat. Nah, dan dia bisa menghitung menghitung waktu turunnya. Nah, kemudian keadaan yang selanjutnya, ketika dia tidak bisa menghitung waktu safarnya. Perjalanan naik bis selama 12 jam misalkan berangkat dari jam 10 atau jam 11 siang. 12 jam sampai jam 11 malam atau jam 12 malam. Bagaimana karena seperti ini? Dan dia tahu bahwasanya misalkan dia tinggal di negara negara yang ya mayoritasnya adalah kufar, kaum kufar. Dia tahu bahwasanya dia tidak akan berhenti. Ya di dalam bus tersebut terdapat fasilitas ya untuk buang air. Nah, sehingga dia tidak perlu berhenti. Ataupun ada makanannya misalkan. Nah, maka keadaan yang seperti ini ini adalah keadaan yang dikecualikan. Dikecualikan dari apa yang telah kita jelaskan ini. Jadi ketika dia dalam keadaan takut keluar dari waktunya, maka dalam keadaan seperti inilah baru diperbolehkan melaksanakan sholat fardu di atas kendaraan. Ini yang dijelaskan oleh para al ulama rahimahumullah jami'an. Ya. Nah, di antara fatwa dari Syekh Musaimin dan ini selainnya. Ya, mereka menjelaskan ketika ditakutkan, ya, keluar waktu dan dia tidak bisa turun. Maka disinilah baru dia laksanakan sholat di atas kendaraan daratan tersebut. Bis, kereta api, atau yang semisalnya. Nah, yang memang dia tidak bisa turun sama sekali. Ya. Nah, wallahu taala alam. Dan alhamdulillah kita tinggal di negara muslim, kaum muslimin, ya, telah dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah. Ya, jadi keumumannya kita kalau bepergian itu mudah sekali untuk bisa turun melaksanakan sholat dan yang semisalnya. Nah, wallahu taala alam. Baik. Ada dulu. Jadi kesimpulannya adalah bahwasanya salat fardu hukum asalnya secara ijma kesepakatan ahli ilm tidak diperbolehkan dilaksanakan di atas kendaraan dan dikecualikan pada keadaan yang khusus apabila ditakutkan keluar dari waktu sholat maka di keadaan seperti ini diperbolehkan oleh e, syariat untuk melaksanakan sholat di atasnya. Nah, wallahu taala alam karena larangan melaksanakan sholat di atas uh, atau di keluar dari waktunya ini lebih besar hukumnya dibandingkan sholat tidak menghadap kiblat. Nah, Allahu taala ala. Tapi kita baca sedikit lagi. Qala rahimahullahu taala wa amma fi salatil khawfi asy-syadidi فقد سن صلى الله عليه وسلم لأمته أن يصلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبلي الكبلة أو غير مستقبليها حديثين ini diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. وقال صلى الله عليه وسلم إذا اختلطوا فإنما هو التكبير والإشارة wal isyaratu bil ra'si. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar riwayat Al Baihaqi dan sanatnya sahih. Taib. Artinya adapun dalam keadaan menakutkan ya, sangat menakutkan, keadaan yang sangat menakutkan. Maka bagaimana melaksanakan sholat Sungguh Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada umatnya mereka melaksanakan salat dengan berjalan, ya, berdiri, kemudian di atas kendaraannya menghadap kiblat ataupun tidak menghadap kiblat. Waqala SAW SAW dan Rasulullah SAW bersabda, "Idahtalatu ada adapun apabila mereka dalam keadaan sedang di tengah peperangan, ya, bercampur antara musuh dan kaum muslimin, maka sholatnya adalah dengan menggunakan takbir Allahu Akbar kemudian isyarat dengan menggunakan kepala. Nah, dari dua hadis ini terdapat penjelasan secara ringkas kita jelaskan bahwasanya di sini disyariatkannya melaksanakan sholat khuf Sholat khuf sholat yang dikerjakan sholat fardu. Ya, sholat fardu yang dikerjakan dalam keadaan takut. Suasana ya, suasana yang takut. Semisal bencana alam atau perang, ya, berjihad di medan perang. Nah, waktunya kan tidak ditentukan. Artinya dia berperang sehari, dua hari, tiga hari. Nah, bahkan bisa lebih dari itu. Maka di sini dia tetap melaksanakan sholat menggunakan tata cara sholat khauf. Dan ini ada penjelasan secara khusus, tidak pada pembahasan ini. Nah, al-muhim di sini disebutkan dalam keadaan seperti itu pun kaum muslimin diwajibkan untuk melaksanakan sholat fardu. Dan diantara kaifiahnya adalah dengan takbir dan isyarat menggunakan kepalanya. Ya, ya, jadi dalam keadaan perang. Dia berperang dan dia tetap sholat dalam keadaan tersebut. Ya, ini dalam keadaan sholatul khuf. Dan di sana ada kaifiah yang khusus yang telah dijelaskan dalam beberapa hadis ya yang menjelaskan kepada kita bagaimana cara sholat khuf. Wallahu taala alam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqul ma bainal masyriqi wal maghribi qiblatun. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda apabila enam dan di antara timur dan barat itu adalah kiblat. Ini dalam permasalahan salat sunnah yang sebelumnya. Ya, bahwasanya ketika seorang dalam keadaan salat di atas kendaraan salat sunnah, ya maka kendaraan tersebut mengarah ke kemanapun itu tidak mengapa. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu riwayat Tirmidzi dan Hakim wa zahir isnadihi sahih dan bahir dari sanatnya adalah sahih. Baik. Kemudian selanjutnya wa qala Jabir radhiyallahu anhu Jabir bin Abdullah kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi masiratin aw sariyatin fa asabana ghaimun dahulu kami berjalan bersama Rasulullah SAW dalam sebuah gerombolan ya atau sekelompok eh, sekelompok dari uh, perjalanan safar. Nah, fasa ghaim. Kemudian di pertengah jalanan kita nah, kita ditimpa oleh mendung atau cuaca yang gelap. Fataharraina waktalafna fil kiblah. Maka kita berusaha mencari arah kiblat dan kita pun ada yang berselisih pendapat kiblat ke arah sini, ada yang berpendapat lain. Fasalla kullu rajulin minna ala hidah. Kemudian para sahabat pun melaksanakan salat sesuai dengan uh, usahanya dia mencari kiblat dengan ijtihadnya masing-masing. Faja'ala ahaduna yakhuttu baina yadayhi lina'lam amkinatina. Nah, dan diantara kami ketika sebelum salat membuat garis arah kiblatnya. Gunanya apa? Agar nanti ketika cuaca eh, cuaca sudah kembali cerah dia bisa melihat ini sudah tepat atau belum menghadap kiblat. Tapi sini faso al itu yaitu mendung cuaca hujan atau cuaca yang kabut ya, cuaca kabut. Taib. Kemudian falamma asbahna nadarnah. Maka ketika di pagi hari kita melihat setelah cerah kita melihat garis-garis tersebut faidanahnu nahnu sallaina ala ghair kiblah. Maka di antara kami ada yang salat tidak menghadap kiblat. Fadzakarna dzalika lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hal tersebut kita sampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi Ya, kejadian tersebut kita sampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falam ya'murna bil i'adah. Maka Nabi sallallahu tidak memerintahkan kami untuk mengulangi salat kami. Wa qala qad ajza'ta salatikum atau qad ajza'at salatikum. Nah, sungguh telah sah salat kalian. Qad ajza'at salatakum. Nah, sungguh telah sah salat kalian. Hadis ini datang dari beberapa riwayat, di antaranya dari Jabir bin Abdullah. Ya, di sana terdapat tiga riwayat dan seluruhnya riwayat yang dhaifah jiddan. Riwayatnya lemah. Ya, seluruhnya riwayatnya lemah sekali. Kemudian datang dari sahabat yang lainnya, dari sahabat Amir bin Rabi'ah atau dari seorang tabi'in Amir bin, bin Rabi'ah, kemudian dari sahabat Ibnu Abbas, kemudian dari sahabat Mu'ad bin Jabal dan seluruhnya hadisnya dhaif. Ya, ada perawi yang lemah, ada perawi yang ya, tidak jelas majhul dan yang selainnya. Hadisnya dhaif. Sehingga kesimpulannya hadis ini hadis yang lemah. Ya, cerita ini adalah cerita yang lemah wallahu taala a'lam. Kemudian satu hadis lagi ya, agar kita besok insyaallah bisa masuk pada bab yang baru. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yusalli nahwa Baitul Maqdis. Dahulu Rasulullah SAW salat menghadap ke Baitul Maqdis. Nah. Al-Ka'bah tu bayna yadayhi. Ya, dan Ka'bah itu berada pada uh, hadapannya atau di antara keduanya. Qabla an tanzil hadil ayah, sebelum diturunkan ayat ini, qad nara taqallubu wajhika fis sama falan walliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Falamma nazalat istaqbal Ka'bah. Maka ketika turun ayat ini, Rasulullah menghadapkan salatnya ke Ka'bah. Fabainama nasu biquba'in fi salatis subuh. Maka ketika itu para sahabat yang sedang melaksanakan salat di Kuba, di Masjid Kuba, sholat subuh. Idza ja'ahum atin. Datanglah kepada mereka seseorang yang membawakan ayat ini. Ya, ketika sahabat yang lainnya sedang melaksanakan eh, sholat subuh di Masjid Kuba. Masjid Kuba itu letaknya dari Madinah, dari Masjid Nabawi, kira-kira sekitar 3 sampai 5 kilo lah. Ya, 3 sampai 5 kilometer. Ini letaknya. Para sahabat yang di sana sudah melaksanakan sholat subuh. Nah, datanglah seorang sahabat yang lainnya mengabarkan kepada mereka tentang ayat ini. Ayat apa? Perpindahan perpindahan kiblat. Ya dahulu menghadapnya kemana? Ke Baitul Maqdis. Faqala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad anzila alaihi lailatul Qur'an wa qad umira ayyastaqbilal Ka'bah. Ala fastaqbiluha ya dia menyeru kepada mereka kepada para sahabat yang sedang sholat subuh tersebut sesungguhnya Rasulullah telah diturunkan ayat ini ya diperintahkan untuk menghadap ke Ka'bah maka menghadaplah ke Ka'bah wa kanat wujuhuhum ila Syam dan ketika itu mereka posisinya ya kiblat mereka berada atau menuju kepada Syam ya Palestina nah fastadaru maka mereka berputar berputar arah wastadara imamahum hatta staqbala bihim al mereka memutar arah dalam keadaan sholat tersebut sampai menghadap ke Ka'bah dalam riwayat yang lainnya disebutkan mereka dalam keadaan posisi sedang ruku Oke, ya, jadi ketika ruku imamnya pindah nah, dan makmumnya berubah posisi ya wallahu taala alam Hadis ini dari sahabat Abdullah bin Umar dan juga sahabat Al-Barra bin Azib.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 Walhamdulillahi rabbil alamin.